masuk dalam pembahasan pertama ini bagian dari bab ini ya. Bab tentang al walillahil wa husna. Qala al ismul a'zam lirabbi ta'ala. Tidak ada di kitab, Anda ngambil dari kitab lain-lain. Al-Ismul A'zam. Ini dikenal sudah di zaman bahkan sebelum <clears throat> Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan tentang kisah ulam dengan penyihir yang menurut sebagian ulama diceritakan oleh Allah sudah di dalam Al-Quran dalam surat Al-Buruj kisah tentang Ashabul Uhdud as buruj wal yomil ma'ud dan seterusnya nah, dalam kisah tersebut artinya itu menyerang apa bahwa Ismul A'zam ini bukan hanya dikenal di zaman kita yang artinya di masa Rasulullah SAW tapi bahkan sebelum itu sudah disebut Ismullahil Azam nah seperti dalam kisah Hulam tersebut kisah tentang seorang pemuda yang kemudian diduga beliau adalah Nabi Daniel yang jenazahnya utuh mas ditemukan ketika Persia ditaklukkan oleh tentara Allah di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab ditemukan jenazah itu menutup ini lubang darah di pelipisnya ketika diturunkan memancar darah diduga itu adalah nabi dinamakan nabi Daniel yang dijadikan wasilah oleh orang-orang majus ketika itu untuk meminta hujan kepada Allah nah setelah ditaklukkan jenazah tersebut ditanam, dikuburkan di salah satu liang lahat ataupun tanah kuburan <clears throat> yang diperintahkan oleh Amirul Mukminin menggali 12 atau 13 lubang di malam hari kemudian ditanam di salah satunya. Subhanallah dengan kecanggihan satelit sekarang ini tidak ditemukan jenazah tersebut. Nah, di mana kuburan kuburan tersebut. Nah, dan bisa itu disebutkan dia bolak balik dari kampung halamannya ke istana karena di istana itu tukang sihir meminta raja minta apa namanya minta carikan seorang remaja yang untuk menjadi apa menerima warisan ilmu ilmu sihirnya. Pemuda ini Hulam ini berangkat. Nah di tengah jalan melihat seorang pendeta mengajarkan agama. Mungkin agama itu ketika itu adalah Nasrani, ada yang masih asli mengajarkan tauhid. Nah, balik kemudian sampai pada diajarkan oleh e, pendeta tersebut Ismullahil Azam. Nah, caranya di pemuda itu bulan ini menemukannya, dia menulis nama-nama Allah di, di mungkin tempat di, lembaran kertas atau apa misal itu, kemudian dia lemparkan ke dalam api, yang lain-lain terbakar kemudian Ismullahil Azam ini itu tidak. Padahal yang lain-lain sama bahannya. Kemudian dia temukan bahwa inilah Ismullahil Azam kemudian dia sampaikan kepada pendeta tersebut dan seterusnya. Misalnya dari sini bahwa Ismullahil Azam itu sudah dikenal sejak sejak dahulu zaman nabi-nabi sebelumnya. <clears throat> Qala ada beberapa hadis sahih tentang al-ismul azam. Pertama hadis Abdullah bin Buraidah. sebagiannya sudah kita lewat dalam ada wa dawa. ada wa dawa. Para ulama menyebutkan bahwa ismullahil azam ini dimaksud adalah lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Yang disebutkan nanti. Hadis yang pertama hadis Abdullah bin Buraidah dari ayahnya. Anna Rasulullah SAW sami'a rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka anni ashhaduka ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqal laqad sa'alta Allah bil ismi alladhi idza su'ila bihi a'ta وإذا دعي به أجاب وفي رواية فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى Dalam hadis tersebut sebutkan bahwa Rasulullah mendengar seorang rajulan, hadis mubham. Tapi ini adalah sahabat Nabi yang dihadapi di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jahalatu sahabah la yadur. Ya, la tadur ketidaktahuan kita tentang sahabat tidak masalah. Yang jelas ini sebutkan. kalau sampai Abdullah bin Muraidah sahih, maka ini adalah sahabat. Nah, dia membaca, "Ya Allah, ini as'aluka anni asyhadu. Aku minta kepadamu bahwa aku bersaksi annaka antallah la ilaha illa anta. Bahwa engkau adalah Allah. La ilaha illa anta al-ahad as-samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala Kata Rasulullah SAW, "Lakat saal Allah bil ismi alladhi idza su'ila bihi a'dha wa ida du'iya bihi ajab." Sungguh, kamu telah meminta kepada Allah dengan nama yang apabila dia diminta dengannya, dia pasti memberi. Dan apabila dia diseru dengannya, pasti dia menjawab, mengabulkan. Wa riwayatin dalam ayat yang lain disebutkan, demi yang jiwaku di tangannya, sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan ismuhu al-a'zam, Alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta ah, maknanya sama tadi. Disebutkan isnadnya sahih. Nah. Allah Allah Ini Nanti dilihat di dalam tahkik eh, apa? Ada dakwah yang telah lewat. Dengan anak ini sahih. Nah, kemudian hadis berikutnya sama seperti itu juga tapi dengan lafaz yang lain. Ada seorang sahabat sholat di masjid Rasul, kemudian dia berdoa. Ketika itu Anas bin Malik menyebutkan dan nah, ini juga sahih. Yang mana ingat ini sahih. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-hannan al-mannan. Yang mana ingat yang sahih itu dengan al-mannan. Al-hannan indah. Badi'as samawati wal ardh يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى Nah, dia menyebutkan hadisnya sahih dengan dua dua jalan. Nah, di sini yang yang juga ingin saya tambahkan juga kalimat al-mannan itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmizi dalam sunannya itu tentang asma Allah husna tidak ada. Nah. Baik, <clears throat> itu berapa? Kemudian hadis Abu Umamah yang juga di sebagian apa di di sini disahihkan bahwa disebutkan hadis Abu Umamah anna Rasulullah SAW maqal <clears throat> Ismullahil A'zam fi suwarin minal Qur'ani salat Nama Allah yang azam itu dalam surat-surat dari Al-Quran itu dari tiga dalam tiga surat. Fil Baqarah, wa Ali Imran, wa Taha. Al-Baqarah, Ali Imran, dan Taha. Al-Baqarah dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ali Imran dalam awal surat Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam surat Taha awal-awal ayat. Ada yang menyebutkan ayat 111 tapi ayat ini dianggap keliru. Nah, dianggap salah bukan ayat itu. Ini dalam ayat 7 dan 8. وإن إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ayat آه، 78 Baik, nah, itu tiga surat. Kalau keliru itu juga disebutkan di dalam ad-da'wa dawat yang kita lewat. Nah, dari sini kata para ulama, wa yulhab wa yulahab dari tiga hadis ini An al isma alladhi takarrara fi hadhihi al ahadis. huwa Allah. Dari tiga hadis ini maka disebutkan dan disimpulkan bahwa al-ismul a'zam lillahi tabaraka wa ta'ala adalah lafzul jalalah. Adalah lafzul jalalah. Faqad warada fil na'am fil hadits al-awwal wurud wa warada fil hadits tsani bi sighati Allahumma. Dalam hadis tadi disebutkan Abdullah bin Buraidah, kemudian hadis Anas, hadis Abu Umamah, atau hadis yang berikutnya itu dalam bentuk lafaz Allahumma Allahumma. Nah ini pun kata para ulama ketika Nukayim dalam Jala'ul Afham itu menyebutkan bahwa ketika seorang itu memanggil Allah dengan kalimat Allahumma itu menunjukkan kalau dia sadari dia sedang berdoa <clears throat> maka ketika dia menyebut Allahumma itu mestinya dia sadar bahwa dia sedang memanggil Allah dengan semua nama-nama Allah. Ketika dia melafazkan Allahumma harus dia sadari mestinya bahwa dia sedang memanggil Allah dengan semua nama-nama Allah. Karena mim itu menunjukkan jamak. Jadi seakan-akan seorang itu memanggil nama Allahumma itu memanggil semua nama-nama Allah yang lainnya. Berikut. <clears throat> Nah, Apalagi Allahumma itu aslinya apa? Ya Allah. Ya Allah. Baik. Nah. Waqad iftara al-qawla bi anna al-isma al-a'zam lillahi ta'ala huwa Allah at-tahawi. Nah, termasuk yang memilih bahwa ismul ismul a'zam adalah Allah, lafzul jalalah adalah Al-Imam At-Tahawi. Nah, kita sudah lewat dan belum selesai dari salah Tahawiyah. Ya, Imam Tahawi memilih termasuk di antara ismu ini menurut beliau al-ismul a'zam adalah lafzul jalalah. Demikian pula Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim memilih juga mengatakan dia mengatakan fa ismullah Fa ismu Allah. Maksudnya itu. Fa ismu Allah. Ini nama. Yaitu nama Allah. Allah. Lafzul jalalah. Dalun. Ala jami'il asma'il husna. Nama Allah. Dalun ala jami' al-asma'il husna. Menunjukkan kepada semua al-asma'ul husna wasifatil mulia menunjukkan pula kepada sifat-sifat yang maha sempurna biddalalati as-salat biddalalati as-salat yang belajar kaidul musnah enggak lewat kita tapi tidak masalah diulangi bidalalis bidalalati الثلاث salat Dalalah mutabiqah. Yani lafaz yang men, maknanya meliputi semua pengertian yang dimaukan oleh lafaz tersebut. Yang mengandung semua makna, maknanya lengkap. Artinya misal sebagai gambaran biar mudah. Nama Allah Al-Alim ini sudah kita lewat sebetulnya dalam pelajaran Paulus quran juga. Nama Allah Al-Alim. Secara mutabiqah dia menunjukkan pada zat Allah sekaligus sifat Allah. Menunjukkan nama Allah, zat Allah sekaligus sifat Allah. Ini secara mutabiqah secara dalalah mutabiqah dia meliputi nama Allah nama menunjukkan kepada zat Allah sekaligus sifat Allah. Yang kedua, dalalah tadammun. Dia hanya mencakup sebahagian dari makna yang dikandung dalamnya. Gambarannya begini, untuk mudah. Ketika Anda ditanya, ketika antum ditanya, atau kita ditanya apa yang kamu ketahui tentang nama Allah Al-Alim salah satu yang kita sebut itu adalah nama Allah menunjukkan pada zat Allah bahwa dia adalah Al-Alim jawaban anda tepat secara tadamun ini jawaban pertama. Yang kedua ditanya, orang kedua ditanya, apa yang Anda ketahui tentang nama Allah Al-Alim? Dia mengatakan itu adalah menunjukkan sifat Allah bahwa Allah Maha mengetahui. Zul ilmi wasi'. Sahih. Secara tadamun. Dua-duanya jawaban yang benar. Paham ya? Dua-duanya jawaban yang benar. Ketika ditanya, apa yang Anda ketahui tentang nama Allah? Al-Alim. Dia mengatakan itu sifat Allah bahwa Allah Maha mengetahui. Zul ilmi wasi'. Anda benar. Itu dia jawabannya apa? Dengan tadammut. Nah, kalau dia ingin lengkap, yang paham dia mengatakan bahwa nama Allah Al-Alim itu menunjukkan zat Allah sekaligus sifatnya. Anda 100. Sempurna jawabannya. Paham ya? Nah, ini secara nah, dalalah mutabiqah dia menjawab lengkap dan satu persatu itu menjawabnya dengan dalalah tadammun. Dalalah yang ketiga namanya dalalah talazum. Dalalah talazum. Istilzam. Dalalah talazum ini pengertian yang diambil dari luar konteks lafaz tersebut. Sebagai gambaran untuk memudahkan Nama Allah Al-Khaliq. Ini dalalah talazum, ya, untuk memahaminya. Dalalah nama Allah nah, talazum dari nama Allah Al-Khaliq. Dalalah talazum Jadi nama Allah Al-Khaliq menunjukkan bahwa Allah itu Alim wal Qadir. Bahwa Allah itu Alim wal Qadir. Pokok oh, kok bisa? Iya. Zat yang maha pencipta dan sempurna ciptaannya tentu konsekuensinya apa? Pasti dia memiliki ilmu yang maha luas, maha sempurna pula. Pasti dia memiliki kudrah yang maha sempurna pula. Paham ya? Bisa paham ya? Nah, Allah yang maha pencipta berarti Allah itu maha kuasa. Maha sempurna kudrahnya. Maha sempurna ilmunya. Nah, salah. Ayat 12 surat At-Talaq. Coba. Ayo, Allah ngamuk kacau. Hah? Ayo. Enggak mungkin enggak apa. Grogi aja ya. Karena lupa-lupa ingat ini ya. Ah. Nah, belakang antum. Belakang samping antum mana? Andri. Nah, nah. <laughs> Ayo, ya itu ya, belasnya terakhir surat tolak. Tadi lupa, ya, subhanallah, nasi itu sih, ansuani ya. nah, syaitan. Allah dia, خلق السماوات سبع سماوات طباقا إيه لا خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر terus لتعلموا anna الله qad ahata بكل شيء syai'in ilma wa anna وقد أحاط الله وأن الله على كل شيء شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما kan itu ya ya kan dan sebelumnya ya, Allah kan menyebutkan Allah menciptakan tujuh lapis langit wa minal ardi mithlahunna Syahidnya di situ setelah Allah menyebutkan dia menciptakan alam semesta kemudian Allah menyebutkan alamu supaya kamu tahu Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah menciptakan itu tidak main-main gitu. Dengan kekuasaan yang maha sempurna. Wa Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Nah, ini syahidnya di situ. Secara talazum. Secara talazum. Bahwa Allah Nah, nanti nama-nama yang lain itu juga sebagiannya demikian. Artinya apa namanya bisa dipahami dari konteks nama tersebut, makna makna tersebut, ada pengertian lain yang didapatkan dari apa namanya di luar makna nama nama tersebut yang tidak jauh dari artinya menunjukkan kepada nama-nama dan sifat-sifat yang lain itu secara talazum. Nah, Qala rahimahullah fa innahu dalun ala ilahiyatihi al-mutadamminah fa innahu karena nama lafzul jalalah ini nama Allah yang ini Allah itu menunjukkan kepada ilahiyah Allah Subhanahu wa taala. Al-mutadamminah yang mengandung tersiratnya atau terkandung di dalamnya Lisubuti sifatil ilahiyah sabitnya sifat-sifat ilahiyah fi abdatiha anhu disertai penafian lawannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nama lafzul jalalah ini. Jadi nama Allah lafzul jalalah ini itu dia menunjukkan semua nama-nama nama Allah yang husna sekaligus sifatnya. Kenapa? Karena lafzul jalalah ini mengandung sifat ilahiyah. Menunjukkan ilahiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Di dalamnya terkandung sifat-sifat ilahiyah. Nah sekarang tinggal mengkerucut lagi. Apa itu sifat al-ilahiyah? Sifat ilahiyah adalah sifatul kamal. Sifat ilahiyah adalah sifat al-kamal. Sifat yang menunjukkan kesempurnaan, maha sempurna. Al-munazzahatu anit tashbih. Bersih, bebas, suci dari tashbih, dari penyerupaan. Dari penyerupaan. Ini artinya sifat ilahiyah. Bersih dari permisalan, kesamaan. Bersih dari aib dan kekurangan. Nah, bayang kita bahwa betapa agungnya nama Allah. Maka jangan sampai nah, peringatan buat antum para tolaba. Jangan sembarangan letakkan semua yang bertulisan Allah di lantai. Antum lewat kaki. Ya. Nah, mulai sekarang mulai kita tahu adab. Ya. Nah, Jaga. Semoga Allah pun mengagungkan dan memuliakan kita ketika kita memuliakan namanya. Ini yang dirasakan didapatkan oleh Ibrahim bin Adham al ini. Ibrahim bin Adham ketika melihat tulisan nama Allah atau seperti itu tergeletak di jalan yang dilalui, sedih dia. Sedih naik, sedih dia diambil, dibersihkan, diberikan haruman, letakkan di tempat yang tinggi di dalam rumahnya. Disitulah dia, dia mendapatkan apa namanya apa, mimpi dia ataupun macam itulah dia didapatkan balasan dimuliakan oleh Allah. Nah, saya, nah itu juga yang kita lihat bagaimana para sahabat memuliakan Al-Quran. Nah, walihada oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengidafahkan, mengisbahkan semua al-asmaul husna kepada nama ini. Apa? Al Allah. Ar-Rahman adalah nama siapa? Anda katakan. Nama Allah. Nama Allah. Ar-Rahim nama siapa? Nama Allah. Kembalinya ke siapa? Kepada Allah. Nah inilah yang disebutkan oleh dia. Karena apa? Nah, karena di dalam nama tersebut terkandung sifat ilahiyah sekaligus apa? Nafiyudidiyah. Menafikan lawannya. Apa itu sifat ilahiyah? Sifatul kamal sifat maha sempurna, bersih dari keserupaan, bersih dari kesamaan, bersih dari aib dan kekurangan. Nah, maka dikatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Jabbar huwa itu semua nama-nama Allah. Nah, Al-Qawi. Apa yang Anda kenal tentang Ar-Razzaq? Langsung kita katakan, itu nama nama Allah. Fa'ulima anna ismahu Allah. Maka dari sini diketahui bahwa nama dia, nama dia yaitu Allah. Nama Allah itu mustalzimun. Ini lafzul jalalah itu mustalzim. Mengandung konsekuensi yang tidak bisa ditawar li jami'i asma'il husna. Mengandung konsekuensi yang tidak bisa ditawar meliputi semua nama-nama makna-makna al-asma'ul husna. Terkandung di dalamnya makna al-latif. Terkandung di dalam lafzul jalalah itu makna ad-dayyan. Ad-dayyan salah satu nama Allah yang menunjukkan Allah Maha Perkasa, Maha Membalas, mengadili seluruh makhluknya alal malik alal Dayan, ad Dayan yang membah memberikan balasan mengadili nah qala dalun 'alaiha bil ijmal yang menunjukkan kepada nama-nama tersebut secara mujmal wal asmaul husna sedangkan al asmaul husna adalah tafsir wa tabyin. Nah, ini nama-nama Allah yang lain, al-asmaul husna yang lain itu itu adalah rincian dan penjelasan bagi sifat-sifat ilahiyah bagi sifat-sifat ilahiyah yang dipecah yang diturunkan dari nama Allah lafzul jalalah Wa ismullahi dalun ala kaunihi ma'luhan ma'budan. Nama Allah Labdul Jalalah menunjukkan bahwa dia adalah makhluk, tempat bergantung. Nah, dari sini kita paham. Allah tempat bergantung. Allah adalah zat yang diibadahi, disembah. Sesuatu yang disembah, sesuatu yang di tempat bergantung menunjukkan apa? Maha kayanya dia. Maha mengetahuinya dia Maha perkasa, Maha lembut, Maha kuasa, Maha memiliki. Ini kan sifat-sifat Maha sempurna. Makanya dalam ayat-ayat itu banyak Allah sebutkan apa Allah benturkan orang-orang musyrikin seperti dalam surat yang telah lewat dalam pelajaran ini ayat 21 22 surat Saba. Itu lihat Qulil da'ul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama' fil samawati wala fil ard wala yamnam wa lam lahum min nam wa ma apa wa lam lahum fihi fihi min syirk wa ma nah, dua ayat itu memutuskan semua kali gantungan kesyirikan yang dipegang oleh kaum musyrikin. Enggak ada mereka tidak kuasa, tidak bisa mencipta, tidak mampu, tidak mengetahui. Bahkan dalam sebagian ayat Allah menyebutkan sesembahan-sesembahan yang disembah oleh kaum musyrikin itu amwat, ghairu ahya. Sedangkan Allah sudah jelas-jelas Allah nyatakan tentang dia al-hayyu al-qayyum menunjukkan kesempurnaan. Nah, nama Allah Lafzul Jalalah itu menunjukkan bahwa dia adalah zat yang makhluk yang jadi tempat bergantung yang disembah yang digantungi oleh seluruh makhluk, bergantung, terikat, terpaut kepadanya seluruh makhluk. Mahabbatan wa ta'ziman wa khudu'an. Dengan rasa cinta, dengan ta'zim dan ketundukan. Wa faza'an ilaihi fil hawaij wan nawaid yang berdat yang datang kepadanya makhluk-makhluk tersebut dalam setiap keperluan hajat dan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Nah, wadalika dan itu semua mustalzim likamali rububiyatihi wa rahmatihi. Nah, itu semua menuntut menunjukkan adanya kesempurnaan rububiyah Allah dan kesempurnaan rahmat Allah yang terkandung di dalamnya pula kesempurnaan sifat Malik dan sifat alhamd. Nah. nah ini diantara diantara. Nah. Qala wa sifatul jalal wal jamal akhaf bi ismil Allah. Bi ismi Allah sifat jalal kemuliaan wal jamal keagungan ke, ke, keindahan itu lebih khusus dengan nama Allah. Nah, kemudian sifatul fi'li wal qudrah. Sifat perbuatan dan qudrah. Wa tafarrud bid-dur wan nafar. Nah, bersendirian Allah hanya Allah yang memberikan manfaat, hanya Allah memberikan mudarat. Wa na'am. Kemudian wal ata wal mana yang bisa memberi, yang bisa menahan pemberian hanya Allah. Wa nufudul masyiah berlakunya masyiah wa kamalil quwwah wa tadbiri amril khalifah sempurnanya kekuatan Allah dan pengaturan-pengaturan urusan makhluk itu lebih khusus terkait dengan nama Ar-Rabb. Dan ini juga bagian adalah nama nama Allah. Nah, beberapa ulama yang juga apa nah, ini tadi sebagian diantara keterangan yang disebutkan oleh Ibnu Ibnu Qayyim. Ini beliau membagi apa namanya pokok atau apa namanya dibilang asal dari al asma husna itu beliau apa kalau dikatakan seperti itu ya kalau yang nah di sebagian dari salah beliau Allah kemudian ar rab kemudian Ar-Rahman ini pangkalnya Allah tadi dalam bentuk apa namanya ketergantungan ya. atau ya ini sifat-sifat nah, yang menunjukkan bahwa dia adalah makhluk, kemudian ma'bud kemudian sifatul jalal wal jalal ya. adapun sifat-sifat fi'il qudrah safar yani sendirian memberikan manfaat dan mudarat mengatur itu khusus dengan dalam pengertian makna-makna rob ini rububiyah sifat-sifat al-ihsan kebaikan, perbuatan baik, nah kemudian memberikan kebaikan, al-jaud, kedermawanan, al-bar, kebaikan, wal hanan wal minnah, wal ra'fah, nah, kasih sayang, kelembutan itu lebih dekat kepada lebih khusus dengan nama Ar-Rahman. Nah, Nah, kemudian dinukilkan pula bahwa termasuk yang menyatakan bahwa Ismullahil A'zam adalah Allah, ya, ini yang di, di kalangan ahli kalam menyebutnya yakni beliau menyebutkan nama Ar-Razi. Ar-Razi Fakhruddin Ar-Razi. Nah, ada beberapa alasan yang disebutkan oleh beliau. Tapi mana yang sudah lewat tadi. Nah. Qala nah. Baik, nah itu yang di, disepakati oleh para ulama bahwa lafzullahil lafzul jalalah Itulah asma atau al-ismul a'zam yang dikenal. Nah, ada beberapa alasan juga disebutkan oleh beliau. Nah, termasuk dalamnya beliau berdalil dengan surat ayat Ibrahim ayat 1 dan 2 ketika Allah menyebutkan nah tentang ayat pertama itu kan menyebutkan ila syirafil azizil hamid ila siratil azizil hamid. Nah, lafzul jalalah yang berikut dalam ayat berikutnya ayat kedua itu bukan sebagai sifat bagi al-azizil hamid. Nah, ini namanya al-badal. Badal mutabiq. Badal kul minal kul atau atau bayan. Nah, bukan sebagai naat bagi azizil hamid. Nah, Baik. Ada keistimewaan-keistimewaan yang disebutkan oleh beliau tadi lah. Nah, baik. Nah, itu yang disepakati bahwa Ismullahul Azam, Ismul Azam lillahi subhanahu wa ta'ala adalah lafzul Jalalah Kemudian masalah yang berikutnya tentang apakah nama lafzul jalalah ini isim jamid yang tidak bisa dipecah ataukah termasuk mustaq berasal dari satu kata yang diturunkan artinya perubahan ada asalnya maksudnya di sini asal itu bukan seperti cabang melahirkan ranting tapi dia bersesuaian dengan asal dari makna kata tersebut. Nah, Ibnu Qayyim merajikan pendapat bahwa lafzul jalalah masuk juga ulama seperti ini dahulu diantaranya juga si bawah itu yang lain dinukilkan oleh masyarakat dalam kitab tauhid bahwa lafzul jalalah itu mustaq mustaq nah itu diambil dari kata al-ilah. Asalnya adalah al-ilah. Min aliha ya'lahu. Yang maknanya aliha di sini mubida yu'bad. Nah, kemudian saya asluhu al-ilah al-ilah itu fi'al bermakna maf'ul ilah sesuai dengan wazan fi'al bermakna maf'ul ini karena Allah itu adalah makhluk ma'bud Nah, an. Ibnu Qayyim mengatakan as-sahih anna lafzul jalalah asluhu al-ilah. Ini perkataan bawai dan jumhur ashabihi. Anda lupa apa namanya? Eh, nah, ini jelas ketika dimasuki oleh al-ilah, alif alif lam, kemudian dibuang hamzahnya. <clears throat> hamzahnya. Paham ya? secara rangkaian kan. Dari mana kok bisa al-ilah jadi Allah? Allah itu dari al-ilah. Pertama, Hamzah. Berarti apa? Yang kasrah. Yang kasrah dibuang. Nah, kan bertemu berapa itu lam itu? Al pertama, kemudian yang kedua dinasdikan. Jadi lam musabdada. Musabdada. Nah, menjadi nama Allah. <clears throat> Baik. Nah, nah, di sini ada sambil disebutkan la yusharra'u dzikrullah bi ismil jalalah Allah mufradan. Tidak ada syariatnya. Tidak ada tuntunannya. Masa orang zikir nggak boleh? Memang bukan nggak boleh zikir. Zikir itu tidak dilarang. Nah, kalau misalnya seperti yang dulu dialami oleh Imam Sibau apa Sa'id bin Al-Musayyab dan Imam Malik. Nah. Ya Imam, masa saya disiksa, di, dihukum, diazab Allah karena saya sholat. Ya. Kamu tidak disiksa, tidak diazab karena sholatmu. Tapi apa? Karena menyelisihi perintah. Nah, dari ladina yukhalifuna an am amrin. Kamu tidak di, dilarang, tidak diazab karena zikir, karena perintah kan zikir. Tapi diadab karena menyelisihi perintah. Perintah dikir, nah itu bukan mengada-ngada. Bukan dengan semaunya, tidak ada tuntunannya. Apalagi misalnya di sini dengan berzikir menyebut nama Allah secara mufrad. Allah, Allah. Ada lagi lebih ekstrim lagi, hanya dengan domir. Nah, hua. Sampai hu, hu, hu. Nah. Ya. Tidak ada tuntunannya. Nah. Nah. Ya, Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Bahkan apalagi nama-nama lafzul jalalah itu sering tidak disebutkan bersendirian. Qala, nah di antaranya hadis Nabi SAW, "Man qala subhanallah wa bihamdihi di yaumin mIat mIat marrah huttat anhu khataya." Wa in kanat mitla mitla zabadil bahr. Siapa yang membaca subhanallah bihamdi 100 kali satu hari, maka digugurkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kan tidak tidak disebutkan dengan lafaz sendiri kan? Allah Allah begitu tapi dengan rangkaian subhanallah wa bihamdika. Apalagi yang terkenal hadis yang terakhir dalam Sahih Bukhari, kalimatan khafifatan 'alal lisan, Sakilatan fil mizan, habibatan ilal rahman. Apa? Eh. Subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. Nah, rangkaian juga, tidak sendirian. Nah. nah. Nah, ini semuanya selalu dalam keadaan merangkai, tidak dalam keadaan sendirian. Nah, Baik. Itu sebagian dari pengertian lafzul jalalah. Baik, insyaallah pada kesempatan lain nanti kita tambah eh, apa namanya beberapa pengertian lain nanti yang terkait dengan nama yang pertama ini nama Allah ini lafzul jalalah a'raful ma'arif alal itlaq isim ma'rifat yang paling ma'rifat secara mutlak artinya apa semua makhluk di alam semesta ini tidak ada yang tidak kenal Allah. Ya. Tapi nanti pada suatu saat memang menjelang kiamat nanti akan ada makhluk-makhluk yang tidak ada satupun lagi yang menyebut nama Allah di muka bumi ini dan saat-saat itulah kehancuran alam ini akan terjadi terjadi dalam kiamatul kubra. Nah, ya, Nasallallahu salamah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lain nanti tentang masih tentang lafzul jalalah insyaallah. Nah,